Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat al-huruf. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas dua sifat sekaligus. Yang pertama maksudnya yang ketiga adalah sifat isti'ala, Lawannya istifal. Yang dimaksud dengan isti'ala adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya sehingga ia dibaca dengan tebal dan isti'ala berjumlah tujuh huruf tergabung dalam kalimat khusso dhaghin qil yakni kha Sod, Bod, Ghain, To, Kof, dan Zo. Sekali lagi. Kho, Sod, Bod, Ghain, To, Kof, dan Zo. Sifat ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, wajib bagi ikhwas kalian untuk memperhatikan sifat ini. Karena kesempurnaan kita membaca Al-Quran dan membaca hukum-hukum tajwid yang ada dalam bacaan Al-Quran sangat terkait dengan sifat isti'ala ini. Sifat isti'ala lawannya istifal. Apa itu istifal? Istifal adalah tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucap, mengucapkan hurufnya. Dan huruf isti'la, istifal adalah selain dari huruf isti'la. Ya. Perlu diingat bahwa isti'la isti'la itu terkait sekali dengan ketebalan dari pengucapan huruf-huruf tersebut. Berikutnya sifat yang memiliki lawan yang kita bahas dalam kesempatan ini adalah sifat itbak lawannya infitah Itbak adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Dan itbak ada empat huruf. Yang pertama adalah sod, yang kedua bod, yang ketiga to, dan yang keempat zo. Tentunya sifat itbak ini lebih khusus lagi dan lebih kuat lagi dari sifat isti'la karena setiap huruf itbak atau seluruh huruf itbak merupakan huruf isti'la. Tetapi tidak semua huruf-huruf yang ada pada isti'la masuk ke dalam sifat itbak. Dan lawan dari sifat itbak ini adalah infitah. Infitah artinya tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Selain dari huruf itbak adalah huruf infitah. Kemudian ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita di sini di tajwid Asy-Syafi'i atau metode Asy-Syafi'i tidak memasukkan sifat ismat dan idlaq karena seperti yang saya sebutkan di catatan halaman 28 kedua sifat ini tidak bersinggungan langsung dengan ilmu at-tajwid dengan eh, bahasan sifat tersebut maka sifat-sifat yang memiliki lawan saya kira cukup mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah taala kita akan membahas tentang sifat-sifat yang tidak memiliki lawan setelah ini Allah e, barakallahu fikum mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh